Bersama aku tak menyangka Yang tadinya tak mungkin bisa bersama Sekarang kita bersenandung menyanyi senada Terpecah tiada gunanya Hati hancur hanya lelah rasanya Berseberangan kini kita berjalan beriringan Aku tak dulu kamu itu musuh Kalau ketemu bawaan mau rusuh Lihat-lihatan bisik-bisik kata kusuk Salah persepsi bikin hati jadi busuk Ternyata sama saja Seperti tatap depan kaca Ku salah nilai seenaknya Ternyata tak ada bedanya Lebih baik bersama daripada berketa Walau kita beda ini laguku dengan temanku oh. Dulunya berseteru Sekarang seru Lawan jadi kawan dan ada kebersamaan Ini ah, ah, ah, apa-apa nih? Ngapain ini pada sini nih? Ini apa lagi pakai kamera-kamera gini nih, hah? Gue gak suka nih kehidupan pribadi gue dieksplor-eksplor begini nih. Kita syuting YouTube. Emang udah izin? Hah? Emang harus izin? Bukan yang udah izin. Eh, waktu zaman sekolah ya kita ke WC aja izin dulu. Apalagi syuting. Ubar, ubar, ubar. Ah. ah. Pak, saya mohon jangan disetopkan, Pak. Lagi enak jangan jadi drop. Kita pakai passion, jangan gitulah. Bapak goyang aja sama kita ikutlah. Semua goyang sama kanan Ternyata kita sama saja Seperti tatap depan kaca Ku salah nilai seenaknya Ternyata tak ada bedanya hey!